tawadu rendah diri ya merasa dirinya itu orang yang rendah merasa dirinya orang yang lemah yang banyak salah banyak dosa dan melihat kepada orang yang lain itu lebih baik darinya bahkan Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu mengatakan <clears throat> bahwasanya tidaklah seseorang itu dianggap tawaduk kecuali kalau dia melihat semua orang lain lebih baik darinya. Jadi kalau dia melihat semua orang lain lebih baik daripada dirinya, maka baru dia dianggap orang yang tawaduk, mempunyai sifat yang rendah diri. Ya ini kadang-kadang sulit Kadang-kadang kita punya mungkin sifat orang lain merasa lebih baik daripada diri kita. Tapi kadang-kadang masih pilih-pilih. Kalau yang di sebelah anak yang kanan ini memang dia lebih baik dari anak. Tapi kalau yang di kiri anak ini dia di bawahnya anak jelas itu. Tidak perlu diragukan. Ya, kadang-kadang seperti itu. Bahkan yang hadir majelis seperti ini pun pahalanya tidak sama. Kita tahu kan pahala majelis taklim tapi tidak dalam jumlah yang sama diberikan kepada semua yang orang yang hadir. Dan pahala itu berbeda-beda sesuai dengan perasaannya masing perasaan masing-masing. Kalau dia merasa semua yang ada di majelis itu lebih baik daripada dirinya. Jadi artinya dia orang yang paling jal, jelek daripada yang hadir di majelis tersebut maka dia mendapatkan madat yang sempurna mendapatkan pahala kebaikan keutamaan yang sempurna dan ada yang sebaliknya atau yang ada yang setengah-setengah dia hadir di majelis dan dia merasa sebagian ada yang lebih baik darinya tapi sebagian yang lain itu di bawahnya tidak lepas daripada kebaikan tapi tentunya kebaikannya tidak sempur sempurna dan ada yang jelek yang jelek merasa dia yang paling afdol di majelis dan merasa semua yang di yang hadir di majelis itu di bawahnya dia maka ini orang yang tidak mendapatkan apa-apa ya oleh karena itu kadang-kadang ketika kita merasa <clears throat> lebih baik daripada yang lain walaupun ya sebagian orang kita anggap di atas kita itu masih belum dianggap tawadhu. Walaupun misalnya dia sekalipun itu ustadz tidak boleh dia merasa lebih baik daripada muridnya. Jadi walaupun guru sekalipun yang mengajar murid-murid tidak boleh dia menganggap dirinya lebih baik daripada murid-muridnya. Kalau dia menganggap dirinya lebih baik daripada murid-muridnya berarti belum dianggap tawadhu. Nah, ini kan susah. Ya, oh, dia kan murid anak, anak lebih afdal, lebih mulia, belum tentu. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sifat tawadhu sehingga kita merasa orang lain tetap lebih baik daripada kita dalam keadaan apapun. Kita katakan kalau kita melihat orang lain yang tentu eh, yang orang lain itu lebih alim daripada kita, orang lain itu orang alim, jelas sudah kan? Kita katakan dia lebih baik daripada diri ana karena dia orang. Tapi kalau sebaliknya pun kita melihat orang lain orang bodoh, tidak punya ilmu, tidak ngerti apa-apa, maka kita katakan tetap dia lebih baik daripada ana. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya ilmu, kalau berbuat salah mungkin karena dia tidak karena karena dia tidak tahu. Tapi kalau diri ana berbuat salah yang manusia tidak lepas daripada kesalahan, berbuat maksiat, dosanya itu lebih berat daripada orang yang melakukannya tapi tidak tidak tahu. Jadi dia lebih baik daripada anak. Kalau dia kesalahan mungkin karena dia tidak tahu, tapi anak yang punya ilmu, yang ngerti, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan padahal anak tahu itu salah itu lebih kurang ajar apa enggak? Kan lebih kurang ajar. Orang berbuat salah. Loh kok kamu melakukan ini? Memangnya kenapa? Tidak boleh. Oh anak kira boleh masih mending daripada kenapa kamu lakukan ini ya sengaja anda memang sengaja mau berbuat kesalahan ini kan kurang ajar nah, di mata Allah subhanahu wa taala begitu juga jadi kalau misalnya kita melihat orang lain yang orang lain itu bodoh kita katakan dia lebih afdal dari segi itu kalau kita melihat orang lain yang yang orang lain itu lebih tua daripada diri kita kita katakan dia lebih afdal dari kita karena apa karena lebih tua Namanya kalau lebih tua kenapa? Karena kalau lebih tua berarti tentunya lebih banyak sholatnya kan. Yang satu hari dari kemarin berapa? 17 rokaat sholat fardunya tok. Belum sholat sunnahnya. Itu satu hari. 17 rokaat bedanya ya kalau kita lebih tua umurnya satu hari belum kalau satu minggu berapa rokaat itu kali 17 kali satu minggu kali tujuh berapa masih ngitung dulu ya berapa? 79. <laughs> Ustaz nang hitung-hitung sudah tahu kan? <laughs> Karena menyampaikan aja kan. Ya 79. Belum lagi 79 kali 4 kali 1 kali 4 minggu, 1 bulan berapa? Ya tidak usah dikali aja biar kita tidak banyak mikir. Jadi jumlahnya tentunya beh beda jauh. Oleh karena itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang. Yang dua orang ini masuk Islam berbarengan di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu kemudian meninggal dalam peperangan, yang satu lain, yang satunya, yang lainnya meninggal setahun setelahnya, tapi meninggal di rumah, meninggal di atas kasurnya, bukan di dalam peperangan, bukan di waktu jihad, Kemudian ada sebagian sahabat kalau tidak salah Tolha bin Ubaidillah bermimpi. Yang mana beliau ini bermimpi dalam mimpinya melihat ada dua orang sahabat Nabi yang sudah meninggal yang masuk Islam berbarengan ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dia kaget. Karena apa? Karena yang lebih dulu dimasukkan surga oleh Allah adalah yang matinya di rumah di atas kasur daripada yang matinya jihad. Bahkan derajatnya diberikan derajat yang lebih tinggi yang matinya di rumah ini di atas kasur. Kemudian bangun dari mimpinya, dia ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu kebiasaan sahabat. Biasanya sahabat kalau mimpi-mimpi yang baik diceritakan, diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, dan dianjurkan juga seperti itu sebenarnya. Kalau kita mimpi-mimpinya mimpi yang bagus, kita ceritakan. Tapi kalau mimpi jelek, ya itu kita mimpi dimakan macan misalnya kita mimpi yang jelek-jelek mimpi misalnya berzina maksiat tidak usah diceritakan ya kalau ke yang baik-baik diceritakan walaupun sebenarnya diceritakan bukan kepada semua orang tapi diceritakan kepada orang yang sekiranya cinta sama dia senang sama dia jangan semua orang diceritakan nanti ngambil mic di musola pengumuman saya tadi malam mimpi bukan semua orang tapi hanya yang sekiranya dia tahu kalau orang itu sen senang tidak hasut artinya tidak ha hasut nanti kalau diceritakan semua mimpi akhirnya akan banyak orang-orang yang hasut sama seperti ceritanya Nabi Yusuf itu kan diceritakan mimpinya kepada ayahnya akhirnya kan hasut fa'ala kulihal ya kita katakan diceritakan mimpi itu kepada Nabi SAW dalam keadaan dia terheran-heran kenapa kok yang dimimpi itu yang meninggalnya sebenarnya dalam keadaan jihad visabilillah dalam keadaan peperangan tapi kok derajatnya lebih rendah maka Nabi Susa mengatakan alaisa qad soma ba'dahu sanah qad ba'dahu Ramadan wa qad shalla kaza wa kaza rak'ah Nah, kal, bukankah orang yang meninggalnya itu di rumah hidupnya satu tahun setelahnya? Dan selama satu tahun bukankah dia sudah puasa Ramadan satu bulan? Bukankah dia sholat lima waktu setiap hari 17 rakaat satu tahun berapa rakaat dikalikan sendiri? Belum lagi sholat sunnahnya kaza kaza rokaat beberapa ya jumlah rakaat sholat sunnah yang dia lakukan yang tidak dilakukan oleh orang yang meninggalnya terlebih dahulu walaupun meninggalnya fi jihad walaupun meninggalnya fi sabilillah jadi kalau itu umurnya satu tahun bedanya sudah membuat derajat seseorang di surga Allah berbeda apalagi kalau lebih tua dua tahun lebih tua tiga tahun padahal yang matinya lebih dulu satu tahun itu meninggalnya jihad padahal tapi tetap tidak bisa mengungguli pahalanya orang yang hidup setahun setelahnya. Kenapa? Karena setiap hari bertambah pahalanya. Setiap hari sholat, setiap hari sholat fardu, sholat sunnah, baca Quran, baca zikir dan seterusnya seterusnya. Makanya enak yang tua-tua. Makanya enak yang umurnya yang tua-tua daripada kalian ini yang ada 25, ada yang 30, ada yang 30 lebih. Berarti nunjukkan dia ibadahnya lebih. Jangan ditoleh yang 30. Itu berarti kan lebih banyak ibadahnya yang berarti lebih mulia daripada yang lebih lebihmu dari segi itu. Ya. Tapi tentunya kalau ibadah ya, kalau kerjaannya dia cuma malam-malam ya beli bir, teler, siang hari zina, setiap hari istiqomah satu kali satu kali. Panjang umur 60 tahun. Lebih banyak pahalanya, lebih banyak dosanya. Jadi percuma kalau misalnya panjang umur, tapi kerjaannya mak maksiat itu kalau kerjaannya mal soleh. Tidak salah Rasul SAW mengatakan khairun nas man tola umruh wahasunah amalu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya tapi yang baik amalnya. Wasarun nas man tola umruh wasa'a amalu. Dan sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya tapi amalnya jelek. Maka karena dia amalnya jelek, sedangkan umurnya panjang berarti bertambah bah banyak kejelekannya, bertambah banyak kemaksiatannya, bertambah banyak kemaksiatannya, bertambah banyak dosanya, bertambah banyak dosanya, bertambah banyak azab, azabnya naudzubillahimin zarik. Nah, jadi kita katakan kalau kita melihat orang lain yang lebih tua dari kita, kita katakan orang yang lain tersebut lebih mulia, lebih afdal dari diri kita sendiri kan dia lebih tua berarti sholatnya oh ini lebih tua dari Anas tahun oh berarti berapa rokaat itu Tentu aja berarti lebih afdal dari kita nah, kita katakan seperti itu kita melihat orang lain misalnya pun orang lain itu kafir misalnya kafir ini kita katakan tetap lebih afdal dari diri kita ini kan sulit Wah itu kan kafir itu Mana mungkin kita mengatakan kita dia lebih afdal dari kita Kita katakan bisa jadi Dia itu masuk Islam Karena dia tidak tahu ketika meninggalnya meninggal dalam keadaan kafir atau meninggal dalam keadaan mukmin. Tahu apa tidak kita kalau kita melihat ke orang kafir di jalan? Belum tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita melihat lahirnya kafir padahal sebenarnya sebenarnya hakikatnya dia mukmin, muslim. Tapi kita tidak tahu. Misalnya pun kita lihat dia kafir, tapi belum tentu dia kafir terus sampai meninggal sampai mati. Bisa jadi sebelum meninggal dikasih hidayah sama Allah jadi mukmin. Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang menyangka Sayyidina Umar bin Khattab menjadi Sayyidina Umar bin Khattab? Padahal sebelumnya dia seorang yang kafir, syirik kepada Allah, menyembah berhala, ya, membunuh, bahkan juga sempat mau membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata hidayat Allah SWT turun kepadanya dan menjadi orang mulia. Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, padahal kalau melihat sebelumnya orang mungkin tidak percaya akan terjadi seperti itu. Begitu juga ketika kita melihat orang kafir, kita katakan bisa jadi berubah, bisa jadi Allah memberikan hidayah kepada dia dan sebaliknya bisa jadi iman yang ada pada diri kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa enggak? Bisa jadi kita kafir apa enggak? Bisa jadi iman yang ada di dalam hati kita suatu waktu dicabut sama Allah. Kita tidak percaya lagi sama Allah. Atau minimal bukan tidak percaya sama Allah tapi kita meragukan Allah. Karena ragu jadinya sih masa Allah itu benar-benar ada ya masa akhirat itu ada sih masa beneran surga masa beneran ada azab eh, ada azab kubur kita meragukan satu hal daripada itu itu sudah murtad sudah kita tidak beriman kepada Allah SWT bukan mengingkari meragukan aja sudah karena iman itu harus mantap keyakinan yang mantap ya iman itu harus keyakinan yang mantap tanpa keraguan beriman dengan yang wajib kita imani daripada enam perkara itu yang salah satunya adalah iman kepada yaumil akhir yang mana dimaksudkan dengan iman kepada yaumil akhir, yaumil Kiamat, dan apa yang berkaitan dengan hari kiamat termasuk nantinya ada soal mungkar nakir ya termasuk nantinya ada azab kubur, ada nikmat kubur, termasuk nantinya dibangkitkannya manusia dari kuburannya masing-masing, termasuk nantinya ada hari kiamat, ada sirat, ada mizan, ada timbangan amal, nanti terakhir ada surga, ada neraka. Itu semuanya wajib kita i mani dengan keyakinan yang tanpa ada kerah keraguan. Berarti kalau kita ragu, berarti kita belum beriman sama Allah. Kalau kita meyakini tapi kemudian datang keraguan, berarti kita keluar daripada i, iman. Nah, Jadi bisa jadi iman seseorang yang ada pada dirinya suatu saat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahimin zalik dan meninggal dalam keadaan suul khatimah. Nah, jadi kalau kita melihat orang lain sekalipun kafir, jangan merasa kita lebih afdol dari dirinya. Ya bisa jadi dia didapat mendapatkan hidayah dari Allah dan sebaliknya kita tidak aman daripada suul khotimah naudzubillah min Nah, jadi orang yang tawadhu yang merasa orang lain semuanya lebih baik daripada dirinya, itu benar-benar orang yang tawadhu. Dan orang yang paling tawaduk lagi yang sempurna tawaduk yang dikatakan di sini adalah tawadhu firifah dalam keadaan sebenarnya dia di atas tapi tawadu. Ada orang yang duduknya di belakang. Tapi memang dia pantasnya duduk di belakang. Nah, misalnya karena dia misalnya pantasnya duduk di belakang. Ya, misalnya nah ada perkumpulan di situ bermacam-macam orang berkumpul, ada presiden, ada menteri, ada gubernur. Termasuk di situ ada camat, termasuk yang kumpul ada tukang sapunya camat. Misalnya, Kira-kira tukang sapunya camat duduk di depan apa di belakang? Duduk di belakang. Tapi tukang sapunya camat walaupun duduk di belakang dia tawaduk. Ya memang seharusnya. Artinya normal kalau dia tawaduk itu nor normal. Tapi yang tidak normal, yang mestinya dia berhak duduk di depan, tapi memilih duduk di belakang. Karena merasa dia tidak pantas untuk duduk di depan. Padahal sebenarnya dia pantas untuk duduk di depan. Ini ghayah fit tawadu. Ini tawadu yang sempurna. Ini yang dikatakan oleh Imamul Haddad. Makanya dalam kalimat yang lain ya, termasuk beliau mengatakan, nggak tahu di sini disebutkan atau tidak. Ya, termasuk di situ disebutkan adallu dalilin ala tawadu, ala kamali tawadu, Ya, paling tanda paling gitu, tanda paling benar menunjukkan tawaduk seseorang ya qiyamuhu ya bi ta'khir fi mautinin aw fi maudiin yastahiqu fihi taqdim Dia berada di tempat yang di belakang yang sebenarnya itu di bawah padahal dia berhak untuk takdim, untuk didahulukan. Tapi dia merasa lebih pantas, merasa dia tempatnya itu di belakang, tempatnya di bawah. Ya, padahal sebenarnya kenyataannya dia itu tempatnya sebenarnya di atas, tempatnya sebenarnya di depan. Itu tanda besar kalau dia adalah orang yang tawadhu. Ya, itu tanda. Kenapa kok kita katakan tanda? Ada lu dalil itu kan tanda, tanda yang kuat. Jadi belum pasti sebenarnya. Jadi sebenarnya dia presiden atau siapa atau ulama kiai atau mungkin yang senior dari di antara kita mestinya duduknya di depan. Tapi ini kok malah duduknya di belakang paling akhir malah sebagian kakinya dikeluar dari musola lagi misalnya. Ya. Belum tentu itu tanda kalau dia tawaduk, tapi belum tentu. Kenapa? Bisa jadi sebenarnya dia bukan tawaduk, tapi sombong malah. Kok bisa? Karena tawaduk atau sombong dilihat dari hatinya. Kenapa? Kok dia duduknya di belakang dalam hati iya? Anak kepingin dianggap oleh orang-orang kalau anak ini tawaduk. <laughs> Berarti dia orang som sombong. Itu sombong yang sesungguhnya ya seperti itu duduk di belakang atau dia memilih di bawah ya bukan tujuannya apa tujuannya karena dia biar dianggap oleh orang-orang kalau dia ini orang yang tawadu kan gitu jadi kadang-kadang orang kadang-kadang orang ngomong ah nanti ini masya Allah ya nanti masya Allah banyak ibadahnya nanti alim ya nanti ngerti ini ngerti itu kalau aneh ini bahlul nggak ngerti apa-apa anak maksiat begini, anak maksiat begitu, anak tidak punya apa-apa. Orang yang ngomong gini tawadu apa? Sombong? Belum tentu. Tergantung niatnya. Apa niatnya dia ngomong gitu? Tapi ketika dia ngomong gitu niatnya dia, anak kalau anak orang banyak dosa, anak maksiat terus, anak ini biar sama orang-orang dianggap masya Allah tawaduk dia ya. Berarti dia sombong. Tapi kalau maksudnya dia memang perasaan yang di dalam hatinya itu yang dia ucapkan, yang dia utarakan, yang dia sampaikan, jadi dia tidak buat-buat. Memang anak merasa memang banyak dosa. Kalau anak ini banyak dosa, ini merasa. Ya dia orang tawa. Tawa itu tergantung hati seseorang masing-masing. Jadi hatinya itu berkata apa? Nah, hatinya itu merasa bagaimana dengan orang lain. Nah, tempatnya di hati. Cuma ada dalilnya, ada tan tandanya. Nah, dan tawaduk yang paling sempurna tadi itu. Tawaduk yang paling sempurna, dia pantas untuk duduk di depan tapi memilih di belakang. Ya bisa jadi dia pantasnya di belakang, tapi dia merasa memang tempatnya dia, merasa memang dia pantas di situ. Itu tawa tawa tuh. Ada lagi yang duduk di depan, tapi memang dia merasa duduk di depan, tapi dia merasa tidak pantas tempatnya dia itu sebenarnya bukan di situ. Karena di terpaksa aja duduk di depan. Berarti dia tawa. Karena ini terpaksa. Seperti Ustaz duduk di sini ya terpaksa kan? masa mau Ustaz mau bareng-bareng duduk kan tidak mungkin. Ya, jadi kalau punya perasaan seperti itu, itu masih namanya dianggap nah, tapi bukan di mengharap dibilang dikatakan oh itu masya Allah ya tawa nah, ya, jadi tergantung masing-masing ya, jadi ini yang dikatakan oleh beliau tawadu itu yang termasuk akhlak yang mulia itu tawadu dalam keadaan dia sebenarnya di a di atas tapi tetap dia tawa tawadu watajamul fil killah dan yang kedua daripada akhlak yang mulia adalah memperindah diri dalam keadaan dia tidak punya tidak punya, tapi dia menampakkan punya. Ini maksudnya. Tidak punya, tapi pakai pakaian-pakaian seakan-akan dia bukan orang miskin, padahal miskin. Dia tidak ingin dilihat oleh orang lain kalau dia itu miskin. Dia tidak ingin dilihat oleh orang lain kalau dia ini butuh. Ini termasuk ahlak yang mulia. Jadi kadang-kadang ya mungkin kita melihat orang lain, masya Allah pakaiannya, pakaian orang yang punya lah, bukan orang miskin. Tapi sebenarnya dia itu mau makan aja susah makan sehari sekali aja itu untung-untungan. Itu pun kadang-kadang makannya bukan pakai lauk pauk, pakai garam. Tapi kita tidak tahu. Dia enggak, kenapa kau tidak tahu? Karena dia tidak mau nampakkan kalau dia itu kurang, kalau dia itu kesulitan, kalau dia itu fakir, tidak mau nampakkan kepada orang-orang. Mulia apa ndak orang itu? Mulia. Dan orang yang seperti ini, ini orang yang sebenarnya pantas untuk diberikan sodako. Pantas untuk dibantu. Jadi kalau kita membantu orang-orang di jalanan yang miskin minta-minta yang nampak kan memang miskin, kelihatan dia dari model bajunya ininya. Ya baguslah, tidak ada salahnya kita memberi, tapi lebih lebih bagus lagi orang-orang yang tidak terlihat kalau dia miskin, tapi sebenarnya dia miskin, tapi tidak terlihat, dia tidak mau nampakkan kemiskinannya, tidak mau menampakkan kefakirannya. Itu ada. Ada apa enggak? Dan ada. Ya, kalau ada seperti itu dan kalian tahu, nah kalau kalian punya harta lebih berikan kepada orang tersebut, jangan diberikan kepada yang di jalanan yang jelas-jelas miskin itu. Fadilahnya kadang-kadang yang di jalanan yang minta-minta pun belum tentu miskin. Ya kan? Oh ya semuanya nih. Rupanya pengalaman pribadi. Belum tentu, ya kan? Kita tidak suudon. Yang penting jangan jangan suudon. Jadi ada orang minta-minta. Nah, ini ini ya hanu ya hanu ini kayaknya ini. Coba periksa dulu kantong ente punya ATM apa enggak. Padahal yang dikasih nanti paling 2000 ngasihnya. Jadi jangan so kasih. Bahkan Rasulullah menganjurkan Rasul sallallahu alaihi menganjurkan kepada kita untuk memberi orang yang meminta-minta walaupun dia datang dengan kendaraan kuda. Dengan tunggangan kuda. Jadi orang dulu kuda kalau sekarang mobil lah. Walaupun dia datang bawa mobil kok minta-minta. Kalau kita kan susah mau ngasih itu. Mana orang nggak mampu, miskin ini miskin tapi kok naik mercy. Padahal Rasul mengajukan seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikatnya sesungguhnya bagaimana orang itu kan yang tahu hanya bisa jadi kan itu pinjaman, nyewa mungkin juga tidak bisa, nyewa masih nyewa mercy berarti masih punya itu. Ya bisa jadi pinjaman atau mungkin dia ditodong oleh orang untuk melakukan itu kalau tidak ditembak dipaksa nanti uangnya diambil orang kan bisa jadi nah jadi berilah kepada orang yang meminta walaupun dia datang dengan menunggangi kuda walaupun dia datang dengan cuma kan susah kadang-kadang nah, jadi sebenarnya meminta-minta itu pun hukumnya haram kalau dia tidak darurah meminta-minta hukumnya apa haram kalau tidak ada darurah haram. Ya, kalian pernah apa tidak? Kadang-kadang ya kalau teman kita punya rezeki lebih bagi-bagi dong kan gitu. Kalau punya makan bareng misalnya atau apa, eh jangan lupa ya oleh-olehnya. Ya, kan minta itu. Bagi-bagi dong kan minta. Ya, jangan lupa ya kalau dapat paket ingat-ingat ya <laughs> itu namanya minta namanya. Tapi anak tidak minta, cuma suruh anak mengingatkan aja. <laughs> itu kan kalimat halus, tapi jelas. Jadi apa hukumnya meminta-minta? Katanya ulama, minta-minta tanpa darurat itu hukumnya haram. Dan nanti di hari kiamat Allah akan mempermalukan orang yang meminta-minta tanpa darurat di hadapan manusia, seluruh manusia dan dari malunya nantinya sampai daging yang di tubuhnya itu akan meleleh semuanya karena saking malunya di hadapan manusia di saat itu semuanya orang tahu ini orang yang meminta-minta ini banyak kadang-kadang minta-minta tanpa darurat padahal dia mampu tapi minta-minta banyak apa enggak jangan suudon ya nah banyak tapi haram itu sebenarnya kalau tanpa darurat ya kalau darurat enggak apa-apa jadi orang miskin benar dia itu mau makan tidak ada yang dimakan mau pinjam uang tidak bisa jadi terpaksa ketika itu dia minta-minta tidak apa-apa dia minta dorura itu tapi ini tidak makanan ada di rumahnya rumah punya bahkan tidak nyewa rumah milik sendiri kok keliling-keliling minta-minta itu padahal mau makan ada di rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melihat seorang yang meminta-minta di jalanan Kemudian sama Sayyidina Umar bin Khattab dilihat di keranjangnya itu ada roti. Roti yang enak, roti yang bagus, masih bisa dimakan, roti bagus. Akhirnya sama Sayyidina Umar bin Khattab ya fulan ta'al dipanggil. Dipukul sama Sayyidina Umar. Dipukul ke, untuk dididik. Dipukul diingatkan, ente ini gimana? Kamu ini gimana? Kamu ini meminta-minta padahal di keranjang kamu penuh dengan roti. Haram, tidak boleh. Jadi tidak boleh dilarang oleh Rasulullah SAW. Sahabat itu dari takutnya meminta-minta, jadi sampai di antara mereka itu kalau misalnya sedang menunggangi kuda atau onta, kemudian pecutnya itu jatuh terjatuh. Itu padahal di sekitar mereka itu banyak orang. Mau turun itu susah kan dari kuda, dari onta, tapi mereka tidak mau meminta kepada temannya, kepada orang yang di sana untuk mengambil pecut yang terjatuh itu. Padahal cuma ngambil aja. Karena khawatir dengan ancaman yang disampaikan oleh Nabi SAW. Takut dianggap meminta-min, minta. Ya, kecuali darurat. Dan dikecualikan juga oleh ulama, kalau meminta-minta yang remeh-remeh tidak apa-apa. Kalau meminta apa? Yang remeh-remeh. Kita makan bareng, ya. Kemudian minta sambal sama teman kan? Eh, minta sambalnya ya? Tidak apa-apa. Minta cabenya Kadang-kadang mau mandi, eh minta odol ya. Remeh, enggak apa-apa. Ya. Minta odol ya, satu kedus tapi. <laughs> ya jangan. Itu tidak remeh. Jadi kalau yang remeh-remeh hukumnya tidak masuk dalam yang dalam hukum meminta-minta yang diharamkan, tapi diperboleh. Nah, jadi kadang-kadang jadi seseorang ini Padahal dia butuh, padahal miskin, tapi tidak menampakkan kepada orang lain kalau dia miskin. Dia pakai baju, baju orang yang pu punya, padahal dia orang yang tidak punya. Dia hanya ingin yang tahu kalau dia tidak punya itu Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bagus. Dan itulah yang dianjurkan untuk diberi sodakoh atau diberi bantuan, bukan orang yang meminta-minta terang-terangan. Ya, itu bagus, tapi lebih bagus lagi, lebih baik lagi memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, butuh, tapi tidak menampakkan kalau dia butuh, tidak keluar rumah meminta min, minta. Ini yang lebih bah, lebih baik. Nah, jadi kalau misalnya ada orang tidak punya tapi menampakkan kalau dia tidak punya pakaian, pakai pakaian yang robek-robek, pakai pakaian pakaian yang sudah usang, yang murahan. Sehingga pikirannya dia biar diketahui oleh orang lain kalau dia ini orang mis miskin. Ini ya tidak bagus, tidak bah, tidak baik kalau niatnya dia, kalau niatnya dia biar di diberi oleh orang-orang sesuatu agar diberikan sodako agar dikasihani oleh orang-orang nah, bagus kalau niatnya memang tidak ada baju yang lain ya tidak masalah ya dan yang sebaliknya juga demikian ya, orang yang pakai baju bagus pakai baju yang keren, mahal. Belum tentu dia itu orang som, sombong. Kalau niatnya dia niatnya untuk takdim kepada Allah. Kenapa dia gunakan baju yang bagus untuk sholat? Dia gunakan baju yang bagus untuk belajar, untuk hadir majlis ilim. Dia gunakan ya untuk menghormat ulama. Itu tujuannya, tidak ada tujuan yang lain. biar tidak ada tujuan oh baju anak bagus lebih bagus daripada yang lain. Anak nah. Ya, tidak ada tujuan itu, itu baik. Ya, kalau misalnya tujuan seperti itu, itu baik. Makanya sebagian ulama pernah pernah bertemu dengan orang miskin. Yang mana orang miskin ini mengingkari pakaian ulama, pakaian yang dipakai oleh ulama tersebut. Ulama itu pakaiannya kan dan ulama dianjurkan apa enggak? Dianjurkan pakai pakaian yang sempurna apa enggak? Pakai sempurna, pakai gamis atau jubah apa jubah atau imam atau apa rida dan seterusnya. Yang penting yang terbaik di hadapan manusia itu le, lebih dianjurkan bagi ulama karena ulama akan mengajar, karena ulama akan berpidato, karena ulama akan menasihati orang lain. Untuk itu perlu husnudzon. Perlu apa? Ya, perlu husnudzon dari mereka ini. Karena kalau mereka sudah tidak husnudzon susah untuk menerima, ya kan? Kalau sudah murid tidak husnudzon sama guru, murid menganggap dalam hatinya guru anak ini guru ini guru yang bodoh ini tidak ngerti apa-apa sudah ini guru guru sesat soalnya ini anak oh, kok hadir ya terpaksa aja anak hadir susah dapat ilmu apa enggak susah masuk ke hatinya apa enggak susah karena sudah tidak ada husnudon jadi perlu husnudon tapi kalau dalam hatinya uh guru ini guru yang masya Allah guru ini guru alim guru ini guru yang mengamalkan ilmunya guru ini mau guru yang luar biasa masya Allah uh, dia kagum dengan guru tersebut. Husnudon ada, maka apapun yang diucapkan gurunya akan mudah masuk ke dalam hatinya dan akan bermanfaat dan barokah bagi dirinya. Tergantung padahal sama-sama ha, hadir tapi berbeda-beda tergantung husnudonnya masing mah. Nah, untuk husnudon ini untuk mendapatkan husnudonnya mereka ini maka dianjurkan seorang yang mengajar, seorang yang berpidato, seorang yang tampil untuk berpakaian yang sempurna ya kayak sempurna keimaman orang lihat uh oh, masuk allah nih wah guru ini datang pakai celana habis itu masih robek-robek celananya kaosnya kaos oblong lagi <laughs> terus ngajar di sini kira-kira gimana husnudonnya susah mau husnu ya bertambah sempurna pakaiannya bertambah husnudon makanya kalau ulama-ulama sekarang ini kaya-kaya kalau itu ndak dipikir-pikir juga tidak salah ya karena kadang-kadang orang-orang ini zaman sekarang ini melihat ulama ini tergantung dunianya. Jadi kalau ulama datang pakai pakaian yang sempurna, mahal, lengkap, datangnya habis itu pakai mobil Alphard lagi. Datang Alphard hitam, datang dibukakan pintunya, disambut. Husnudon apa ndak orang-orang? husnudon. lebih husnudon daripada ulama kiai yang lain datang cuma pakai sepeda sepeda apa ya sepeda ontel ya pakai sepeda itu sambil keringetan sebadan semuanya <laughs> yang salaman itu sedikit paling yang salaman cuma yang mau bantu naruh sepedanya aja kan <laughs> tapi kalau ulama datang turun dari alpat semuanya salah man semuanya padahal belum tentu alfatnya dia kan. Hmm. Jadi memang zaman sekarang ini perlu ulama itu kaya memang, perlu punya mobil bagus, rumah bagus ya. Ya ini pikiran orang sekarang ini bukan. Ya, oleh karena itu tergantung husnudon. Nah, ini yang kita katakan tadi. Jadi tidak merupakan bukan makanya ulama tadi mengatakan kepada orang miskin yang pakai pakaian biasa, compang-camping, dan mengingkari pakaiannya ulama. Hei, dikatakan oleh ulama, kamu pakai pakaian gini, tapi keadaan kamu mengatakan kepada orang, kasih anak, beri anak, anak minta, anak butuh, anak orang miskin. Tapi anak pakai pakaian gini, nunjukkan kepada orang-orang, anak tidak butuh sama kalian, anak tidak butuh uang kalian, anak tidak mengharap dari kalian, ya enggak? Kalau sudah pakaiannya rapi, pakai mobil, kira-kira orang melihatnya dia mengharap apa enggak? Enggak, itu sifat yang mul, mulia. Sifat mulia kita tidak boleh mengharap dari orang lain apalagi sampai meminta mengharap aja nggak boleh mengharap ya apalagi sampai minta jangan mengharap itu bukan sifat orang mulia jadi kalau teman kita ternyata ya dapat rezeki 2 juta kita tahu ini waktu diterima di tangannya kita melihat dalam hati mudah-mudahan ya sebagiannya dikasih sama anak mengharap mudah-mudahan dalam hati bukan meminta itu bukan sifat yang terpuji bukan kita katakan haram kalau meminta tadi ha haram tapi bukan sifat yang terpuji Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ya pernah member, uh, memberi sesuatu kepada eh, pernah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi sesuatu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menolak, "Ya Rasulullah, ati khairi. Fa innahu ahwat minni." Berikan kepada selainku ya Rasul, karena selainku itu lebih butuh kepada sesuatu ini daripada aku. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur, menasihati, "Ya Umar, kalau datang harta seperti ini kepada kamu dan kamu tidak meminta dan kamu tidak mengharap maka terimalah kalau nanti kamu suka kamu makan sendiri kalau kamu tidak suka kamu berikan kepada orang lain yang penting terima dulu nah di sini ada dua poin yang dikatakan oleh Rasul kalau kamu kalau datang kepada kamu harta sesuatu dan kamu tidak meminta pertama dan kamu tidak mengharap Berarti artinya bah kalau kamu datang harta sesuatu kepada kamu dan kamu memintanya, berarti jangan diterima karena haram meminta kemudian diberi. Ya, seperti yang kita katakan tadi haram tanpa darurat. Atau kamu tidak meminta tapi mengharap jangan diterima. Jangan diterima. Tapi kalau kamu tidak mengharap, kamu tidak meminta, tahu-tahu ada orang yang memberi ini hadiah buat kamu ya. Tidak mau, buat apa itu? Anak sudah kaya. Kan kasihan apa ndak Ya, kasihan yang memberi. Kadang-kadang yang memberi ini sudah niat jauh-jauh hari dia kumpulin uang untuk memang dia khususkan diberikan kepada si fulan itu. Dia pergi ya, dengan perjalanan yang jauh, kemudian niat untuk memberi hadiah sampai di pintu rumahnya dikatakan tidak anti balik, anda tidak mau terima hadiah dari inti Kira-kira hatinya sakit apa enggak? Kan sakit. Ya, ente sudah menyakiti hati orang lain, habis itu juga ente tidak dapat uang juga kan? Ya, jadi diteri tapi dengan catatan seperti tadi. Yang penting jangan meminta, jangan mengharap. Jadi kalau kita tidak meminta, tidak mengharap dikasih orang, kita terima banda, kita terima. Tapi tidak meminta, tidak juga mengharapnya. Kemudian dikatakan wal iktisad fi Juga termasuk akhlak yang mulia. Kita ini berhemat kalau kita dalam keadaan kaya. Kalau kita dalam keadaan mampu, Jangan karena kita ini punya uang banyak kemudian kita tidak kita atur, kita tidak e, tahan, semuanya dibeli. Kita punya uang 1 M dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa ke mall. Beli yang mana? Merah yang apa yang pakaian ini, pakaian yang merah, apa yang biru, apa yang ungu, semuanya beli, ambil. Ya, di warung ditanya mau makan apa di restoran, semua yang ada apa? Oh, semuanya bawa. Padahal dimakan sebagian. Ini kan mubaz. nak boleh. Innal mubazirina kanu ya, ikhwan syayatin, saudaranya setan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang yang berlebih Bahan. Jadi buang-buang harta, buang-buang berlebihan dalam menggunakan harta itu tidak baik berlebihan dalam sodakoh tidak apa-apa berlebihan dalam kebaikan tidak apa-apa memberikan bantuan kepada orang lain berlebihan tidak apa-apa menjamu orang menjamu tamu yang datang berlebihan tidak apa-apa tapi kalau untuk bersenang-senang untuk membeli makanan untuk beli pakaian membeli perabotan rumah berlebihan jangan ya kadang-kadang ya perempuan tidak bisa nahan seperti itu biasanya ya kalau sudah punya uang perempuan tidak bisa dikontrol semuanya kepingin dibeli kan kalau tidak punya uang, pusing tujuh keliling, ya kan? Kalau sudah punya uang, semuanya seakan kepingin dibeli, tidak bisa kontrol. Padahal yang dibeli kadang-kadang pun sesuatu yang tidak dibutuhkan. Nah, ini yang tidak hemat berarti. Nah, hemat itu gimana? Yang dibutuhkan beli, yang tidak dibutuhkan jangan dibeli. Tapi eman, perempuan gitu kan sukanya. Ini umpung diskon, diskon 50%, harus kita beli padahal tidak dipakai nanti di rumah. <laughs> Karena sukanya diskon aja perempuan. Ya laki-laki juga suka diskon. Cuma kadang-kadang kalau laki-laki masih bisa ngon mikir. Jadi laki-laki masih mikir. Walaupun diskon tapi barang tidak di kita pakai buat apa? Ya, diskon 90%. Apa yang diskon 90%? Misalnya ada buaya dijual, mestinya 1 M tapi dijual 500. Buat apa nanti beli buaya? Memangnya mau bikin kebun binatang? Tapi diskon ini murah ini 90% turun harga sudah. Ya tapi tidak dibutuhkan. Ya iya kalau dibutuhkan tidak apa-apa. Pakaian dibutuhkan misalnya tidak berlebihan tidak apa-apa. Ya jadi bukan termasuk sifat yang mulia, bukan akhlak yang mulia, berlebihan walaupun dia sesuatu atau dia punya sesuatu yang banyak. Dia dalam keadaan kah? kaya tetap harus hemat dalam arti hemat ya dia keluarkan untuk yang dia butuhkan dan selebihnya jangan ya, jangan digunakan untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan berarti itu berlebih walaupun tidak haram kita katakan tidak haram nggak apa-apa ya tapi tidak baik bukan akhlak yang baik kemudian waqala al-akil alladzi la ilma lahu karasyid alladzi la mala lahu dan orang yang berakal tapi tidak punya ilmu sama seperti Rosid alladzi la mala lahu yang tidak punya harta. Wal alim alladzi la akla lahu dan orang alim yang tidak punya akal. Kasahibil mal sama seperti orang yang punya harta alladzi la rusdalahu yang tidak punya sifat rusud, sifat rosid. Ya, jadi kita tahu ada dalam bab muamalah itu yang namanya rosid. Sebaliknya rosid adalah safih ya rosid itu yang sah jual belinya safih yang tidak sah jual belinya ya mungkin karena dia masih kecil mungkin karena dia gila mungkin karena dia tidak ngerti dunia ya beli indomie dari tuku sebelah satu indomie ya ditanya berapa harganya Seratus ribu anak kasih uangnya tidak ada kembaliannya tidak ada berarti dia safih orang tidak ngerti ya orang tidak ngerti Ana suruh, eh jual kitab ini Bismillah. Ya her ana jualkan dijual cuma dengan 5000 rupiah. Berarti orang tidak ngerti, tidak ngerti dunia. Nah, ada sifat-sifat orang yang seperti itu. Nah, kalau seperti itu Safi, maka hakim nantinya perlu melarang dia bermuamalah. Oh jangan kasihan dia bermuamalah. Untung karena kasihan kepada dia, dia perlu dilarang muamalah. Kalau dia tidak dilarang muamalah, dia akan ditipu oh orang terus akhirnya habis hartanya dia. Nah, itu namanya safi. Nah, sekarang ada orang alim al-alim tapi tidak punya eh, ada orang yang berakal tapi tidak punya ilmu. Dia punya akal tapi tidak punya ilmu. Maka sama katanya Imam Imamul Hadar sama dengan Rosid tapi tidak punya harta. Orang alim tapi tidak punya ilmu. Eh, orang yang berakal tapi tidak punya il. Orang yang berakal tapi tidak punya ilmu. Sama seperti kalian Rosid siapa ini Rosid oh kalian Rosid ya Rosid semuanya Rosid ya berarti kalian kalau Rosid boleh bermuamalah boleh jual beli tapi kalian tidak punya harta untuk jual beli ya sama aja artinya sifat Rosidnya tidak dimanfaat kenapa kan hendak punya harta yang digunakan untuk jual beli ya begitu juga orang yang berakal dia punya akal tapi tidak digunakan untuk mencari ilmu ya percuma buat apa akal kalian kalian punya akal mestinya kalian belajar belajar fikih, belajar hadis, belajar yang baik yang mana, yang jelek yang mana. Itu gunanya akal kan gitu. Allah memberikan akal supaya kalian mengetahui mana yang baik, mana yang jelek, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu ilmu, perlu belajar. Ya, belajar ini butuh akal. Kalau tidak punya akal, bisa belajar. Ya, orang gila itu. Yang di mana itu? Di Porong itu. Tahu di Porong? Bukan di kota Porong, rumah sakit Porong kalau di Porong <laughs> itu kota itu kan lumpur itu. Ada di rumah sakit Porong di Lawang di kota Lawang. Rumah sakit namanya Porong, rumah sakit Porong. Ya rumah sakit Porong itu yang khusus rumah sakit jiwa. Ya isinya sudah begitulah semuanya orang-orang stres-stres semua, gila-gila semua. Ya kalau kalian bisa masuk sana sekali-sekali perlu. <clears throat> Bukan untuk apa, ndak biar kalian bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Oh ya Allah Alhamdulillah anak tidak seperti mereka ya Allah masih memberi anak akal sehat ya karena mereka menjadi seperti itu bukan karena keinginan mereka apa keinginan mereka oh kenapa sih mereka itu kok memilih jadi orang gila ya dan tidak enak jadi orang memangnya mereka milih tidak dari Allah SWT oleh karena itu jangan kita merendahkan orang yang gila atau yang seperti itu tidak waras jangan pernah kita rendahkan Jangan kita pernah hina, jangan kita merasa lebih mulia darinya, jangan. Malah kita harus iba. marah kita harus kasihan, marah kita harus belas kasih kepadanya. Malah kita kalau bisa beri bantuan malah. Kasih makan, kasih minum, kasihan. Orang gila itu butuh makan, butuh minum apa enggak? Ya, orang gila itu tetap makan, butuh makan, butuh minum, merasa haus, merasa lapar. Orang gila itu bukan robot. Oh, itu kan gila, sudah biarin kalau gila. Kasihan, dia sudah gila, habis itu lapar mi, lapar dan haus tidak bisa membeli makanan tidak bisa membeli minuman dia lebih butuh untuk dikasihani daripada orang yang sadar orang yang punya akal karena orang yang akal masih bisa mencari sebab tapi orang yang gila kasihan datang ke toko diusir datang ke warung diusir ya kan kemana-mana diusir ketemu anak kecil dilempari jadi mestinya kalau kita melihat seperti itu kita bisa memberi makanan beri bisa memberi minuman bisa beri pakaian mungkin dia tidak menut apa tidak mem, memakai pakaian kita beli pakaian kita kasih sarung kita maju kadang-kadang sudah dikasih pakaian dibuka lagi habis itu <laughs> namanya orang gila nikmat apa enggak orang punya akal nikmat jadi pernah ada seseorang yang datang ke rumah sakit gila rumah sakit jiwa <clears throat> sama dokter diantar jadi orang gila gini coba dites yang satu dipanggil Nah, kamu siapa ini? Dua orang dites, dipanggil dua orang. Ditanya yang satu, kamu siapa? Saya nabi, saya rasul, katanya. <laughs> Namanya orang gila. Yang satu menjawab sebelahnya ini, yang dia dipanggil dua orang. Yang satu menjawab, kazab dia, bohong dia. Enggak, anak rasul. Enggak, dia bohong. Sudah-sudah dokter itu mengatakan, kenapa sih kamu mengatakan dia bohong-bohong dia mengatakan anak rasul kamu mengatakan dia bohong sama-sama gila iya soalnya anak belum mengetus dia belum masih katanya <laughs> aduh belum menjadikan rasul anda masih <laughs> dia sudah ngaku duluan sebagai rasul jadi yang satu ngaku rasul yang satu ngaku ngaku Tuhan ternyata <laughs> lebih parah lagi itulah orang gila Nah, jadi syukur kita punya akal dan hendaknya akal kita ini digunakan untuk bela belajar. Gunakan untuk belajar, untuk mencari ilmu. Ya, kalau belajar buat apa? Sama seperti orang punya anas rosid, ya, sifat rosid. yang berarti anas sah muamalah, tapi tidak punya harta untuk digunakan bermuah. Ya percuma juga, tidak ada gunanya. Begitu juga sebaliknya. Wal alim la alladzi la dan orang alim yang punya yang tidak punya akal. Alim tidak punya akal kasohibil mal allazi la rusdalahu sama seperti sohibil mal yang punya harta tapi bukan rosid tapi safi yaitu tidak sah mu'ah muamalahnya setelahnya kita ganti sama sumirah cukup masih ada yang ketawa ingat-ingat ini ya. Ini sampai mana ini? 10 sudah. Oh, tadi kemarin sudah ya. Yang ke-12 sudah. Oh, berarti selesai ini babnya. Ini subuh Ramadan kita lewati aja, tidak penting. <clears throat> Atau niat ini sekarang. Niat. Ya, tentang niat puasa. Fawaid. Kamalun niyah fi Ramadan. Niat yang sempurna di waktu puasa Ramadan adalah nawaitu shoma hadin an adai fardi sahri tidak ada sahrinya fardi sahri ramadhani hadhihi sanati lillahi taala ini niat yang paling sempurna dan niat yang dianggap itu sebenarnya patokannya adalah yang di hati jadi artinya kita mengucapkan kalimat ini, kalimat niat ini, tapi hati kita kosong, berarti kita tidak dianggap berniat. Percuma. Jadi kadang-kadang habis terawih selesai kita baca-baca bareng-bareng kan. Nawa itu, nawa itu, sama hadin, sama hadin, apa artinya? Nggak ngerti, ya, ikut-ikut aja. Berarti tidak dianggap berni. Kenapa? Karena niat ini bukan lidah. Niat itu patokannya adalah ha? hati. Jadi ketika kita mengatakan nawa itu dalam hati anah niat somahotin niat puasa besok an adai untuk melaksanakan an adai fardhi syahri ramadan untuk melaksanakan kewajiban puasa ramadan itu dihadirkan dalam hati bukan kita baca aja tapi dihadirkan dalam sama seperti sholat usoli fardhu duhri arba roka. bukan hanya dibaca tapi yang kita baca itu dihadirkan dalam hati bahkan yang penting itu malah yang di hati jadi kadang-kadang kalau kita misalnya niat dengan lidah kita. Kita katakan misalnya ya kita tadi sholat asar. Tapi ketika kita niat mau takbir usolli fardhu dhuhri arba ada sulati adaan ya Allah akbar. Itu belum tentu tidak sah. Kenapa? Karena bisa jadi dalam hati dia maksudnya niatnya sholat asar walaupun dia mengucapkan nau usolli fardhu dhuhri arba padahal sholat asar itu usolli fardhu dhuhri arba rakatin sulati ma'mun Allah akbar. Tapi dalam hati anda niat sholat asar Sah apa enggak? Sah. Tapi dia bilang duhur. Enggak penting yang di lidah, yang penting yang jadi patokan adalah yang diha. Dan sebaliknya, dia usolli fardul asli, usolli fardul asli dalam rakaat Padahal dalam hatinya dia niatnya sholat duhur. Dia lupa kalau dia mau sholat asar, dia ngiranya sholat duhur. Tapi kalimat yang diucapkan sholat asar, maka hukum niatnya tidak tidak sah. Patokannya hati. Bahkan menurut mazhab yang tiga, selain mazhab syafi'i melafatkan niat itu bid'ah melafatkan niat itu hukumnya bid'ah tidak sunnah Imam Syafi'i aja yang mengatakan sunnah selain di haji kalau di waktu haji itu sunnah mengucapkan niat karena memang ada hadisnya karena memang ada riwayatnya Rasul SAW diriwayatkan bahwasanya beliau itu ketika niat haji melafatkan dan beliau mengatakan nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala dilafatkan dan diriwayatkan kalau Nabi melafatkan tapi selain haji tidak oleh karena itu termasuk waktu sholat kita mengatakan usolli fardhu arba arkatim sabla. itu menurut mazhab yang tiga itu bid'ah kalau kalian sholat di Masjidil Haram di mana Masjidil Haram Nah, Mekah Madinah dua-duanya haram kan haromen ya, haram Mekah haram jadi haram ini Mekah dan Madinah Yang kalian tidak atau kalian akan melihat banyak atau lebih kebanyakan mereka itu ketika sholat tidak ada yang mengatakan usholli fardhuhri arba rakaatin Allah kalian akan lihat orang-orang itu sholat langsung Allah Akbar datang Allah Akbar tidak ada usolli fardhu kalau kalian lihat usolli fardhu oh berarti tetangga kalian itu dari Indonesia yang Syafi'i itu kan apalagi kalau sudah sholli fadl dhuhri ya kata Allah sholli Allah sholli fadl itu tetangga pas di belakang itu berarti <laughs> kalau kita melihat orang-orang di haram yang bukan mazhab syafi'i enak sholat itu jadi mereka datang langsung aja takbir ndak ada sholli fadl dhuhri ya kata tidak ruwet ruwet. kalau kita sudah melihat imam imam ruku itu kan susah mau mendapatkan butuh waktu itu kan akhirnya ketinggalan ruku kalau mereka datang imam ruku langsung Allah Akbar Allah Akbar dapat ruku orang Indonesia atau yang bermazhab syafi kadang-kadang susah ya dan membuat dia akhirnya was membuat dia was was ya dan enaknya lagi menurut mazhab yang tiga semuanya tidak diharuskan niat di hati itu kan niat hati tadi kalau mazhab sifat tidak perlu diucapkan bahkan bid'ah. Yang lebih enak lagi dan lebih ringan lagi menurut mazhab yang tiga, niat itu tidak harus berbarengan dengan takbir. Jadi boleh sebelumnya. Ya, ini enak nih. Jadi niat dulu. Sekarang mau sholat maghrib ini niat sholat Dalam hati ya, tidak perlu diucapkan kalau aimat rasa. Dalam hati niat anak mau sholat maghrib. Habis itu Allah Akbar tidak perlu niat lagi. Ya, kalau mazhab syafi kan harus berbarengan itu harus berbangan jadi harus berbangan dengan kalimat Allahu Akbar Allah niat Allah Akbar <laughs> jadi kadang-kadang susah kan apalagi kalau menurut mazhab syafi'i yang muktamad ulama yang mutakaddimin yang mana ulama mutakaddimin harus dari awal lafat takbir sampai akhir tidak boleh sedikit pun lenyap hilang niat sholat itu. Bahkan yang diniatkan bukan hanya sholat dan sholat apa dan niat makmum atau menjadi imam tidak, tapi harus dia menghadirkan semua gerakan sholat dari awal sampai salam dalam sejenak atau sesaat yaitu sesaat mengucapkan kalimat takbir. Sholli apa tadi? Allahu Akbar. Itu sudah dihadirkan semua gerakan sholat dari awal sampai akhir. Mampu? Mampu apa enggak? Berat itu. Ya, jelas kita ini bukan orang-orang salah salaf ya. orang ya, orang-orang salah salaf karena enak enggak pernah lihat TV, enggak pernah internetan. Jadi untuk seperti itu mudah, tapi kalau kita susah. Padahal sebenarnya mutaqaddimin yang muktamad seperti itu kewajibannya. Cuma mutaakhirin aja. Ulama yang akhir-akhir aja yang mengatakan ya sudah tidak harus membayangkan pekerjaan sholat dari awal sampai yang penting niat melakukan sholat dan menentukan sholatnya apa dan niat sholat itu sholat fardu dan ditambah kalau jamaah dia niat makmum atau niat imam itu yang wajib dihadirkan dalam hati dalam sesaat ketika mengucapkan takbir harus itu dihadirkan semua itu Allahu Akbar itu semuanya niat sholat sholat apa menentukan sholatnya dan sholat itu sholat fardu dan dia menjadi makmum atau menjadi imam atau sholat sendiri ditentukan dalam hati ketika Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang Allahu Akbar ada yang ketinggalan. Oh Allah makmumnya belum tadi. Diulang lagi Allahu Akbar. Loh malah niat menentukan sholatnya salah lagi. Akhirnya diulang-ulang takbir. Allah Akbar. Ada apa enggak? Ada kadang-kadang yang ustadz-ustadznya malah kadang-kadang seperti itu. Malah orang-orang yang petani-petani enak aja datang Allah Akbar. Tidak perlu repot karena dia tidak tahu mazhab mutlak mazhab ulama mutaqaddimin apa hilal tidak tahu jadi tidak terlalu ruwet ya taunya yang penting niat sholat itu <laughs> aja kan karena orang awam enak jadi orang awam sebenarnya hmm. jadi tidak was was dan ya dia melaksanakan sholat karena ada pendapat yang mengatakan al ami la mazhabarahu. orang awam itu tidak ada mazhab tertentu jadi selama pekerjaan ibadahnya sesuai dengan sebagian atau salah satu daripada mazhab yang empat sudah sah sholatnya kalau orang awam tidak sah menurut mazhab Syafi'i, sholatnya dia itu tidak sesuai. Tapi sesuai dengan mazhab Hanafi. Sudah sah, ada pendapat seperti itu. al amillah mazhab balahu Enak apa tidak? Nah, kalau kita punya ilmu, harus sesuai dengan mazhab kita. Mazhab kita Syafi'i, harus sesuai sholat kita, harus sesuai sah menurut mazhab Syafi'i. Kalau tidak sah, tidak dianggap, diulang. Walaupun sebenarnya sah menurut mazhab Imam Malik. Nah, Nah, jadi biar untuk menghindari penyakit was-was, boleh kita mengikuti mazhab yang tiga. Jadi niatnya kapan sebelum takbir? Agar tidak kita susah-susah menghadirkan niat berbarengan dengan takbir. Salli oh, Allah Akbar dalam hati niat. Oh, hampir miring-miring Allah Akbar. Ya. Itu biasanya mazhab Syafi'i yang was-was-was-was seperti itu kan. Jadi sampai-sampai ada yang datang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ya Imam, Anda mau bertanya ini, kenapa? Anak ini kalau sholat takbirnya itu berkali-kali anak ulang anak ulang was-was anak ulang Allah Akbar nanti tidak sah, Allah Akbar nanti anak anggap tidak sah anak anggap tidak sah anak ulang lagi oh gitu jalan keluarnya apa ya imam nah, gampang tidak usah sholat sudah <laughs> loh kok tidak usah sholat kok gimana ini imam ini ulama masa nyuruh orang tidak sholat loh kamu kan sudah takbir iya tapi kamu ulang kamu anggap iya ya kamu berarti gila kan sudah takbir dianggap tidak takbir Iya, memang berarti kayak orang gila. Iya ya. Berarti orang gila wajib sholat apa enggak? Ya orang sunnah enggak wajib sholat. Ini berarti kamu gila berarti. Orang sudah jelas-jelas takbir, kan dia merasa. Loh dia kamu ulang tadi takbir, iya. Ta kamu ulang, iya. Lo kenapa kamu ulang, harus sudah takbir? Ya itulah ya itu berarti kamu gila. Kalau orang gila enggak wajib sholat. Sholat, sudah, tidak usah sholat mulai sekarang. Jadi tidak usah kita ikuti, kita takbir. Sudah jelas-jelas kita dengar suara takbir kita, Allah Akbar kok masih dibatalkan diulang lagi tidak boleh itu dosa loh membatalkan sholat fardu dosa apa enggak dosa kita sudah takbir kita batalkan kita ulang dosa itu karena membatalkan sholat fardu dosa hukumnya mengulang takbir berarti membatalkan sholatnya dia yang sudah sah menurut agama dibatalkan diulang lagi dosa lagi dosa lagi ya kalau dia uh, dengar kalau dia tidak dengar tidak dengar suara kan takbir harus didengar telinganya ya itu wajib memang diulang tapi ini kira-kira orang was dengar apa enggak Bukan hanya dengar dirinya, satu soft semuanya dengar kadang-kadang. Allahu Akbar, tapi masih diulang. Itu orang waswas. Nah, jadi ada dakwah rasnya. Ya. Jadi kalau mau kepingin dak sholat, enak jadi orang gila aja. Ya, jadi ini yang kita katakan tadi, bahwasanya madhab yang tiga, ya pendapatnya tidak harus niat berbarengan dengan tak takbir. Kita sebenarnya niat e, membahas niat puasa ini. Nah, yang kita bahas tadi al ibrabil bil qalb. Niat itu yang jadi patokan adalah yang di dalam hati. Jadi yang diucapkan ini adalah untuk membantu niat yang di dalam hati. Jadi kalau kita ucapkan nawaitu somahudin, kita terbantu untuk menghadirkan niat yang memang wajib untuk kita hadirkan dalam hati kita. Jadi anak niat puasa besok, puasa Ramadan yang wajib menghadirkan. Nah, kita terbantu. Itu ya hikmah atau alasan kenapa Imam Syafi'i mensunahkan bukan mewajibkan ya mensunahkan jadi Imam Syafi'i tidak ada wajib loh jadi kalau kalian nanti sholat maghrib kalian boleh langsung datang ke musola langsung takbir tidak usah usolli usolli sudah langsung Allah Akbar pernah benda kalian gitu ya kalian coba-coba biar tidak was-was jadi nanti kalau sudah pernah sekali-sekali kalian langsung takbir tidak perlu usolli fardol maghribi salah tidak usah baca itu langsung takbir. ya insya Allah aman daripada was-was. Jadi suatu waktu nanti ya, kalian misalnya takbir waktu saat yang kok kayaknya anak tidak jelas suara takbir anak. Jangan kena jelas, tidak bersuara pun sudah sah <laughs> tidak usah teruskan aja sholatnya. Kan enak. Nah, jadi bisa sekali-sekali ya kalian takbir tanpa harus melafatkan nih niat agar suatu waktu kalian melafatkan niat seakan tidak terdengar suaranya seakan tidak sah yang penting hati anak sah teruskan tidak usah diu tapi jangan terbawa godaan setan. Kadang-kadang godaan setan ini kuat. Tapi intabil hati-hati kamu loh. Kalau tidak sah sholat kamu ini, kamu dianggap tidak sholat di sisi Allah. Ancaman tidak sholat besar di sisi Allah. Nah, kamu ingat bahwasanya azab Allah SWT bagi yang tidak sholat banyak. Sebelum meninggal di azab, ketika di kuburan di azab juga. Jadi harus kamu benar-benar sholat kamu sah, tidak boleh tidak sah. Jangan-jangan kamu tadi sholat takbirnya tidak sah itu. Kalau kamu diulang lagi. Ya, akhirnya kalau diulang lagi tidak sembuh sem sembuh dari penyakit waswasnya. Jadi penyakit waswas obat yang paling mujarab melawannya jangan mengiku. Walaupun dikatakan oleh bisikan kita ulangi ulangi, tapi jangan kita ikuti. Kalau kita kepingin sem, nah, jadi dikatakan sini ini niat kalau kita mau melafatkan, tapi niat ini dianjurkan maksudnya di dalam ha, hati, tapi sunnah diucapkan menurut mazhab Syafi'i. Nah itu sama Hodin Ana da'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi taala. Wa bi hadhihi niyyah yasihu shom ittifaqan. Kalau kita niat dengan niat yang sempurna ini, maka puasa kita sah menurut kesepakatan semua ulama. Ittifaqan sah menurut kesepakatan semua ulama. Wa yatamayyazu an dan akan terbedakan daripada kebalikannya. Kalau kita mengatakan nawaitu somahodin, berarti kita maksudnya niat puasa besok, bukan puasa puasa besok lusa, bukan. An, ada ifat di Ramadan, jadi anak besok niatnya puasa Ramadan, bukan puasa nazar, bukan puasa kafaro, bukan puasa sunnah. Hari hisanati tahun lillahi ta'ala. Wali itlaqil ada alal fi'il dzukira ma'ahu hadhihi hisana wa ini tahada muhtarazuhuma. Jadi karena ada di sini diartikan fi'il nawaitu soma hodin an adai an adai untuk melaksanakan. Jadi bukan adaan, bukan yang adaan itu sebaliknya kodoan, bukan. Jadi ada di sini maksudnya adalah melaksanakan. Aku niat puasa besok untuk melaksanakan kewajiban puasa bulan Ramadan. Nah, jadi wali itlaqil ada berduki rama'u hasinah. Nah, hadis sana ini jadi dorofnya nah, Ramadan hadis sana jadi mudhof ilaihnya. Ya, udhifa Ramadan li hadihi. Makanya yang muktamad, yang lebih fasih, Ramadan itu dibaca dengan kasroh sebenarnya. Tapi kan kebanyakan mereka bacanya dengan fathah. Eh, nawaitu soma hadin an adai fardi syahri Ramadana ya, hadhihi sana. Ya boleh. Jadi dibaca boleh dengan fathah Ramadana. Jadi nanti kalau dibaca fathah Ramadana jadi dorof. Nawaitu soma hadin an adai fardi syahri ya fa di syahr Ramadhan ya jadi uh, mudhaf tapi tidak menjadi mudhaf ilaih ya tapi kalau misalnya kita baca dengan kasro maka mudhaf ya ilaih sekaligus menjadi mu mudhaf jadi hadhihi sanati jadi mudhaf ilaihnya jadi Ramadan tahun ini jadi kalau bedanya kalau Ramadan dibaca fathah ana niat puasa besok an adai melaksanakan ya, puasa besok Hadhihi sana tahun ini. Lillahi ta'ala. Kalau dibaca dengan kasro, ana niat melaksanakan puasa besok untuk kewajiban puasa Ramadan tahun ini disandarkan. Itu lebih pas. Kenapa? Ya, dikatakan alasannya, li'anna qat'ahu anil idhafa yuhimu anna hadhihi sana dharaf nawaitu. Kalau kita putus Ramadan itu dari idhafa, kita baca fathah berarti kan? Karena Ramadan ini kan kalau di tidak dimudhofkan berarti dibaca dengan fathah kenapa? Karena Ramadan ini khairumun khairumun syarif. Nah, tapi kalau dimudhofkan khairumun syarif dibaca kas ya a Ulama khairumun syarif. Tapi kalau menjadi mudhof ya zahabtu ila ulama'i hadhil bal da ulama'i bal balda jadi mudhof maka dibaca dengan kas kasroh khairu munsharif kalau dia di mudhaf dibaca dengan kasroh begitu juga Ramadan ini kalau kita mudhafkan kepada hadis sana maka Ramadannya dibaca dengan kas kasroh dan itu lebih tepat maknanya Ramadan tahun ini ah, wala makna lahu ya, mungkin Ana mau jelaskan takut waktunya habis ada yang mau tanya tinggal 4 menit apa hukum berbakti kepada orang tua yang menafkahi kita dengan harta yang jelas-jelas haram? Sudah. Ragu. nah eh. Oh ya. Yang pertama tadi jawabannya adalah tetap kita berbakti kepada orang tua dan semaksimal mungkin kita berusaha tidak menyakiti hati orang tua ya semaksimal mungkin kita berusaha tidak menyakiti hati orang tua dan kita wajib berbakti dan taat kepada orang tua sebatas tidak maksiat kepada Allah, tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis mengatakan la ta'ata la ta'ata li makhlukin ma'a maksiatil ha, maka tidak boleh kita taat kepada manusia, kepada makhluk kalau itu bertentangan atau kalau itu terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau orang tua kita menyuruh kita, ayo zina, akhirnya zina. Kenapa zina? Anak berbakti sama orang tua. Soalnya anak orang yang berbakti tidak pernah anak menolak perintah orang tua. Jangan. Perintah orang tua sekalipun guru sekalipun kalau berlawanan dengan syariat, kalau itu maksiat kepada Allah tidak boleh di ditaati, tidak boleh dilaksanakan. Tapi sebisa mungkin, sebisa mungkin kita berusaha tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang tua. Termasuk misalnya kita dikasih uang makan yang haram, kasih ya rezeki yang haram sama orang tua. Jelas-jelas haram ya. Kalau subhat, nggak apa-apa kita makan. Ya, atau apalagi kalau halal jelas sudah. Ya, kalau haram, ini jelas uang haram ini karena orang tua di mata kita sendiri karena jelas haram dari mana kita tahu dari mata kita sendiri kita melihat orang tua menjual bir menjual narkoba uangnya langsung dibelikan makanan uang haram berarti makanannya itu dari uang haram terus kita disuruh makan sama orang tua kita makan bareng satu meja ini ya kalau kita mengatakan tidak anda tidak mau uang kamu ini uang haram misalnya hawas apa enggak ya hawas menyakiti perasaannya ini akhirnya menjadi marah akhirnya Ya, gimana caranya? Sudah kita seakan-akan nampakkan kepada orang tua kalau kita taat, tapi sebenarnya kita tidak makan yang haram. Gimana? Nampakkan kalau kita makan, padahal kita tidak makan. Kita duduk di meja bareng bersama mereka, misalnya ya, kita nampakkan, padahal dijatuhkan ke bawah. Ya, misalnya seperti itu. Orang tua kita, wah uh, makannya banyak ini, padahal haram itu, apalagi yang halal ya. Oh, ketahuan nanti misalnya harus Orang tua kepingin kita, eh kok tidak kelihatan makanannya itu. Dari tadi cuma gerak-gerak gini toh. Oh nggak makan ini masukkan. Makan duluan. Tapi jangan ditelan. Nanti orang tua lagi menoleh, tidak lihat. Jadi untuk bisa mendapatkan dua-duanya, mendapatkan ridho orang tuanya tanpa menyakiti perasaannya, menyinggung perasaannya, tapi juga tetap tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin. Jelas? Ya, jadi kalau tetap tidak bisa, harus ya tidak boleh kita mentaati. Tapi sebisa mungkin kita menghindar tapi tanpa juga menyakiti perasaan orang tua. Dan pertanyaan kedua tadi tentang uh, mimpi menyerupai. Mimpi apa mungkin setan menyerupai hulafa rosidin atau orang soleh ya selain nabi? Ya, kita katakan mungkin. Jangankan hulafa rosidin ya, menyerupai Allah Subhanahu wa taala aja memungkinkan. Ya. Jadi kalau dalam mimpi kita mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala misalnya, misalnya dalam mimpi, tapi Allah itu mengatakan, "Hei, hambaku, mulai sekarang kamu anak izinkan berbuat zina, halal bagi kamu khusus." Ya. Kamu bangun dari mimpi. Zina apa enggak? <laughs> Enggak jelas itu setan yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan bisa menyerupai Allah apalagi khulafaur rasyidin. Hanya nabi aja yang tidak bisa disupai oleh setan. Ya, kenapa kok Allah bisa Nabi tidak bisa? Karena kalau Allah jelas-jelas sudah sifatnya tidak seperti manusia, tidak seperti mah makhluk dan tidak mungkin seperti itu. Ya, tapi kalau manusia kadang ada kemiripan manusia dengan manusia yang lah yang lain. Ya, oleh karena itu dipisahkan. Kalau Nabi tidak mungkin itu makhluk Allah SWT ya yang eh, setan tidak mungkin berupa setan tapi itu pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bisa aja. Ya, tergantung dari mana kita menilai itu setan, tergantung apa yang mereka ucapkan, apa yang kita lihat dalam mimpi. Kalau bertentangan dengan syariat, berarti itu bukan bukan khulafa Rosidin beneran, tapi itu setan yang menjelma khulafa Rosidin. Mimpi orang wali, tapi orang wali itu menyuruh kita tidak usah sholat lima waktu, cukup kalian sholat sunnah duha, tidak usah sholat lima waktu sudah masuk surga kalian. Ya, itu berarti setan menyerupai orang wali, jelas. Ya. فاتحة أن الله سبحانه وتعالى وسر ويفرق الرسول في المطلب أن الله تعالى ولكم جميع طلاب طالبات علمك أنه كان مرزقنا أدوى الله رزقنا وكم سعادة في الدنيا متصلة بسعادة الآخرة لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ولآبائنا ومهاتنا ومن أحبا ولأحبابنا من أصلنا أصلنا بدعاء أن الله سبحانه وتعالى يمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجتماع بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين ومن الفائز برعايته وبإنايته وبشفاعته وبرؤيته قد ومن أمر يا صالح حسنه وأنا راد وارزقنا علما لدنيا علما نافعا ومنا متقبلا رزقا واسعا طيبا يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح علينا فتح العارفين افتح علينا فتح العارفين افتح علينا ولجمة طلابنا وطالباتنا وسلم فتح العلم فتح أكبر فتح العظم عاجلا غير آجلين يا الله يا كريم إنك تحب إنك العفو تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واستغفر رضاك الجنة وأنا أعوذ بك من سخطنا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين سير أسوار الفاتحة يا ربنا ya